<clears throat> Penulis rahimahullah mengatakan babu kabairil qalb. Babu kabair al-qalbi. Bab tentang dosa-dosa besar yang dilakukan kolbu. yakni seperti kita tahu bahwa amalan-amalan bisa e, dibagi menjadi tiga ada amal qalb amal qalbu ada amal jawarih amal anggota badan ada amal lisan beliau rahimahullah taala memulai dengan perbuatan-perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh kalbu seseorang Ikhwani fiddin rahimakumullah dan ini tentu hal yang sangat penting juga karena seperti sering disebutkan bahwa kalbu menjadi inti dari gerak-gerik anggota badan kita. Ketika kalbu ini bagus, bersih, maka amal al-jawarih anggota badan pun akan bagus. Sementara kalau kalbu ini rusak, maka akan tercermin pula kerusakannya di dalam amal al-jawarih anggota badan kita. Seperti yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging apabila dia bagus maka jasad seluruhnya akan bagus dan apabila ia rusak maka seluruh amalan anggota badan pun akan ikut rusak maka dari itu <clears throat> pembahasan tentang ini didahulukan dan diutamakan agar kita bersih dari penyakit-penyakit kolbu disebutkan oleh penulis rahimahullah taala terkait bab ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum rawahu Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la dzuru ila suwarikum." Tidak melihat kepada penampilan kalian, bentuk fisik kalian. Wa amwalikum dan harta benda kalian. Walakin dzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada kalbu kalian dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai seorang manusia terdiri dari penampilan luar. Penampilan luar ini seperti fisik kita, tubuh kita bentuk fisik kita dan juga termasuk dalam bab ini harta benda kita yang itu sering disorot oleh manusia dan dijadikan sebagai standar dalam menilai seseorang ya walaupun itu di luar fisik kita tapi itu adalah penyempurna atau itu adalah pelengkap daripada fisik kita seringkali seseorang melihat sisi ini sisi lahiriah berupa penampilan fisik dan harta benda. Bagian kedua adalah kalbu eh, dan amal. Itu bagian batin kita. Apa yang tersimpan dalam dada kita, kalbu kita. Dan itu justru yang terpenting. Begitu pula amal. Kedua hal ini seringkali juga uh, tidak terlihat atau tidak dipandang oleh manusia. Tidak terlihat apa yang dalam kalbu seseorang karena terpendam dan terkadang memang tidak muncul dalam perilaku. Begitu pula amal-amal, seringkali ada sebagian orang yang beramal tapi tidak mau diketahui oleh orang lain. Walaupun keduanya juga terkadang muncul dan terkadang tampak. Namun keduanya <clears throat> ya uh, terkadang bisa menjadi suatu rahasia yang tidak diketahui oleh orang-orang. Nah, dua bagian yang ada pada diri kita ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada penampilan fisik kita dan harta benda kita. Karena uh, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan, penampilan fisik bisa jadi orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang ahli maksiat mungkin sekali berpenampilan fisik yang menakjubkan orang lain tapi sesungguhnya dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. orang-orang kafir terutama orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum dan apabila ra'aitahum kamu melihat mereka orang-orang munafik itu tu'jibuka ajsamuhum akan mengherankan akan menakjubkan kamu jasmani mereka fisik mereka Ya. Apa maksudnya? Disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ai lahum ajsam wa manazir. Fisik mereka itu menarik, ya. Mungkin besar, mungkin gagah. Wa manazir penampilannya ya dipandang itu menakjubkan orang. Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan yakni mereka punya bentuk fisik yang bagus. Punya kepandaian dalam berbicara. Kalau orang mendengar pembicaraan mereka bisa jadi tertarik karena gaya bicara mereka yang memukau. Nah, tapi di balik semuanya itu adalah e, sesuatu yang sangat buruk. Sangat e, mereka ternyata menyimpan apa yang ada dalam kalbu mereka sifat-sifat yang sangat buruk sekali. Nah, jadi kalau begitu uh, di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyifati orang-orang munafik seperti itu. Ya, penampilan luarnya, tapi kalbunya rusak. Allah Subhanahu wa taala juga uh, akan mendatangkan di hari kiamat kelak seperti dalam riwayat Al-Bukhari, yu'ta birrajuli al-azim samin. Akan didatangkan nanti di hari uh, kiamat itu seorang yang besar, gagah, kuat, besar. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya dalam timbangan. Ringan sekali ya. Uh, kalau tidak salah disebutkan tidak menyamai apa sayap nyamuk Ya, tidak punya nilai mereka. Walaupun fisik mereka besar. Oleh karena itu, yang lebih dinilai adalah bagian yang ada di dalam diri kita yaitu kalbu kita dan amal kita. Sebagai contoh, ya tentunya pertama tadi orang-orang munafik dan orang-orang kafir tersebut yang kedua sebaliknya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Seorang uh, yang paling mulia inna akramakum sesungguhnya yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, yang paling bertakwa di antara kalian, yaitu yang paling mulia. Dan Nabi katakan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini dalam dada seseorang, dalam kalbu seseorang. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara penampilan fisik ya. Beliau seorang yang tergolong fisiknya kecil. Bahkan sempat ditertawakan oleh sebagian sahabat karena melihat betapa kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, "Kenapa kalian tertawa? Ada apa?" Mereka menjawab, "Kami tertawa karena betapa melihat betapa kecilnya itu betisnya Abdullah bin Mas'ud." Maka Nabi katakan, "Sungguh uh, betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada gunung Uhud." Ya. Yeah. Kenapa bisa bernilai tinggi di sisi Allah? Bisa memiliki berat yang eh, yakni sangat berat timbangannya di sisi Allah karena ketakwaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, amal beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, begitu pula para sahabat yang lain, Bilal seorang Habasyi, seorang budak hamba sahaya dulunya dari negeri Habasyah, Ethiopia. Tentu dalam pandangan manusia dia hanya seorang budak, status sosialnya di bawah yang lain dari orang-orang yang merdeka. Belum lagi dia dari Habasyah yang dianggap oleh orang ya sebagai orang yang tidak dihargai ya, karena bentuk fisik mereka. Itu dalam pandangan manusia. Tapi lihatlah bagaimana nilai sahabat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala ya dia sudah mendapat jaminan masuk surga Nabi SAW telah mendengar terompahnya di surga sementara yang lain tidak mendapatkan jaminan seperti itu ya tentunya dari yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW ya dengan kata lain beliau termasuk salah satu yang sudah mendapat jaminan masuk surga Nah, jadi kalau begitu uh, hal yang sangat penting adalah seseorang memperhatikan al-qulub, kalbu seseorang. Makanya di sini eh, Syekh uh, eh, rahimahullah taala dalam kitab ini apa menerangkan tentang dosa besar yang ada dalam kalbu ini. Ketika kalbu tersebut rusak, di sana ada pelanggaran-pelanggaran dosa besar maka akan berpengaruh dalam perilaku fisik mereka dan akan membuatnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penulis juga mengingatkan dengan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang tadi kita sebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Ikhwan fi rahimakumullah. Uh, seperti yang tadi kita sebutkan pula bahwa para ulama mengupamakan kalbu ini seperti uh, pimpinan atau komandan ya. Sementara anggota badan itu adalah pasukannya. Anggota badan mengikuti apa kata kalbunya, Ya, sehingga nah ketika kalbu itu rusak, maka perilaku pun akan rusak. Kata ulama juga bahwa al-zahir penuan al-batin. Penampilan luar itu sebagai tanda, sebagai alamat apa yang ada dalam kalbunya. Ya, seringkali seperti itu. Ketika penampilan luarnya rusak, penampilan luarnya itu e, maksiat maka ini sebagai tanda memang kolbunya juga rusak walaupun ya ini mungkin saja ada seorang yang e, jatuh dalam maksiat tapi dia apa bertobat kepada Allah ya, menyesali itu mungkin juga terjadi tentunya tapi secara umum bahwa penampilan e, yang rusak <clears throat> menandakan yang ada dalam kolbunya adalah juga rusak Ikhwan fiddin rahimakumullah. <clears throat> Yang pertama dari dosa besar yang dilakukan oleh kalbu adalah al-kibr, kesombongan. Ya. Ini dosa besar yang pertama beliau sebutkan dan ini letaknya sebelum kepada penampilan luarnya terlebih dahulu ke dalam kalbunya. Al-kibr kesombongan. Ya. Disebutkan oleh penulis rahimahullah taala beberapa dalil yang menerangkan tentang uh, buruknya perbuatan dan sifat sombong. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulullah taala innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Surat An-Nisa ayat yang ke-36 Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu tidak menyukai mangkana siapa saja yang mukhtalan fakhura mukhtalan yakni bersifat sombong fakhura yakni bangga diri. Sombong dengan bangga diri ini sangat berdekatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kesombongan itu didahului oleh sifat bangga diri. Sifat bangga diri mungkin tidak ada orang lain pun dia bisa melakukannya dia seandainya sendirian di suatu tempat bisa muncul pada dirinya al-fakhr, sifat bangga diri. Nah, kalau sombong itu ketika ada orang lain dia membanggakan dirinya, merendahkan orang lain. Nah, ini jatuh di dalam kesombongan. Oleh karenanya dalam tafsir Nabi Alaihi Wasallam seperti yang akan disebutkan dalam hadis bahwa al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru adalah batarul haq, menolak uh, kebenaran, sombong terhadap kebenaran. Wa ghamtun nas dan merendahkan manusia. Nah, jadi berawal dari bangga diri, kemudian dia merendahkan orang lain. Dari bangga diri menuju kepada al-kibr, kesombongan. Nah, Allah Subhanahu wa taala La yuhibbu tidak menyukai siapa saja yang bersifat sombong dan bangga diri. Entah kebanggaan yang dia banggakan tersebut karena fisik yang dia miliki, entah karena nasab yang dia miliki, entah karena jabatan yang dia miliki, entah karena harta, entah karena hal-hal yang lain. Nah, bangga diri sesuatu yang dilarang. Apapun apa bentuknya dengan sebab apa itu sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam banyak hadis di antaranya bahwa Nabi menyebut sifat bangga diri adalah perbuatan jahiliyah ya arbaun fi ummati min amri al jahiliyah empat perkara di tengah umatku min amri al jahiliyah itu tergolong e, perbuatan jahiliyah di antaranya adalah apa al fakhru bil ahsa bangga diri dengan nasab ya bangga diri dengan nasab dan juga sombong watta'nu bil ansab mencacat nasab orang lain ini sombong fakhr bangga diri kemudian mencacat nasab orang lain sombong dia merendahkan nasab orang lain ini disebut oleh Nabi SAW sebagai perbuatan-perbuatan jahiliyah dalam ayat yang lain yaitu surat Luqman ayat yang ke-18 firman Allah Subhanahu wa taala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang sombong dan bangga diri. Semakna dengan ayat yang sebelumnya. Dan kalau begitu siapa saja ya disebutkan dalam ayat yang pertama mangkana siapa saja. Ayat yang kedua kulla semuanya. Jadi siapa saja tidak boleh punya sifat bangga diri dan sombong. Allah tidak menyukai dia. Pada surat An-Nahl ayat yang ke-29 wa qaulullah ta'ala falabi'sa matwal mutakabbirin falabi'sa maka sungguh sangat jelek matwa tempat kembali tempat tinggal al mutakabbirin orang-orang yang sombong ya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang sombong akan mendapatkan tempat tinggal yang sangat buruk tidak lain kecuali neraka. Itulah tempat tinggal mereka. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis Nabi saw. alaihi mereka nanti akan dibuat kecil sekali ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diinjak-injak oleh makhluk yang lain. Karena di dunia ketika mereka berada padanya, mereka menyombongkan diri dan merasa besar, merendahkan yang lain, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan sehingga dia justru diinjak-injak oleh orang lain. Nauzubillah min dzalik. Penulis <clears throat> rahimahullah taala juga menyebutkan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan atau hasanan." Qala innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah," tidak akan masuk ke dalam al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Siapa saja yang ada dalam kalbunya mithqalu dzarrah, seberat dzarrah, seberat semut yang kecil dari sifat sombong. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, "Ya Rasulullah, Inar rajul sesungguhnya ada seseorang yuhibbu dia suka an yakuna thawbuhu hasanan. Suka pakaiannya itu bagus wa na'luhu hasan dan sandalnya juga bagus. Qal beliau menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru kesombongan itu adalah batarul haq sombong terhadap kebenaran, menolak kebenaran, wa tunas dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ahibati fillah rahimakumullah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu ancaman yang sangat berat bagi mereka yang memiliki sifat sombong yaitu la yadkhulul jannah tidak akan masuk ke dalam al jannah ini ancaman yang sangat berat. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwa sifat sombong merupakan dosa besar. Bukan dosa kecil karena ancaman yang begitu berat sebagaimana definisi yang tadi disebutkan di awal pembahasan kitab ini. Ya, tidak akan masuk ke dalam al-jannah siapa yang dalam kalbunya ada mithqalu dzarrah, seberat dzarrah dari sifat sombong. Bayangkan, ya hanya mithqalu dzarrah dzarrah seperti kata para ulama di antara maknanya adalah semut yang sangat kecil dan ini tentunya suatu perumpamaan dalam arti untuk mendekatkan pemahaman kita seandainya sekecil itu ya bukan berarti juga kalau lebih kecil dari itu tidak apa-apa tidak begitu ya lebih kecil dari itu pun tetap saja kesombongan merupakan dosa besar Orang tidak akan masuk ke dalam al-jannah ketika ada sifat sombong dalam kalbunya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Di sini <clears throat> sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah masuk dalam uh, sifat sombong ketika seseorang itu suka dengan pakaian yang baik untuk dia kenakan sandal yang bagus dia kenakan apakah itu bagian daripada sifat sombong beliau mengatakan ya tidak intinya begitu bahkan Allah itu jamilun yuhibbul jamal jadi kalau begitu nampak dari jawaban itu sifat sombong bukan terletak pada penampilan ya intinya bukan pada penampilan walaupun bisa juga nanti merembet ke penampilan tapi intinya bukan di penampilannya tapi mangkana fi qalbihi siapa yang ada dalam kalbunya sifat sombong tadi nah bisa jadi orang berpenampilan seperti yang digambarkan dalam hadis ini tapi dia bukan orang yang sombong dia bahkan orang yang tawadhu bisa jadi seperti itu dan kita tahu bahwa sebagian sahabat ya seperti Utsman radhiyallahu an termasuk orang yang kaya. Sebagian ulama selalu berpenampilan yang uh, bagus ya seperti diriwayatkan Imam Nasai rahimahullah ya, penampilannya selalu penampilan yang bagus. Ya. Dan juga ulama yang lain. Nah, yang seperti itu bukan dari bagian daripada kesombongan kecuali kalau memang itu berangkat dari sifat sombong yang ada dalam dirinya. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau dia seorang yang dalam kalbunya e, memiliki sifat tawadud kemudian dia berpakaian yang bagus, berpenampilan yang bagus, Nabi sendiri ya terkadang melakukan itu. Beliau menganjurkan untuk apa? Berhias, untuk melakukan sholat Jumat Beliau sendiri berhias ketika bertemu dengan tamu, ketika Idul Fitri. Nah, sama sekali tidak ada unsur kesombongan pada perbuatan beliau ini. Ya, jadi jangan dinilai sifat sombong dari penampilan seperti itu. Bahkan Nabi katakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan ya selama dia melakukan hal tersebut tidak berangkat dari sifat sombong terus sombong itu yang bagaimana al kibru batarul haq wa tunas. nas sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia nah menolak kebenaran dan merendahkan manusia itu memang ya intinya dalam kalbu seseorang bisa jadi seorang berpenampilan luar penampilan orang yang zuhud ya bajunya compang camping bajunya bertambal-tambal ya kotor lusuh mungkin orang melihat sekilas ini orang yang sangat zuhud tapi justru mungkin dia orang yang sangat sombong ketika dia merasa dirinya lebih baik daripada yang lain dia merasa dirinya lebih baik daripada yang lain merendahkan yang lain dianggap orang lain tidak seperti dia. Dia orang yang zuhud, yang lain tidak zuhud. Nah, bisa jadi dia adalah orang yang sombong. Mungkin sekali itu terjadi. Jadi kembali kepada apa yang dalam kalbunya tersebut. Kalau dia memiliki apa yang seperti Nabi katakan batalul hak menolak kebenaran. waqam tunas merendahkan manusia. Maka itulah ya sifat sombong. Nah, siapa saja yang ada dalam kalbunya hal seperti itu, maka dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Ikhwan din rahimakumullah. <clears throat> Berikutnya disebutkan oleh uh, penulis rahimahullah taala hadis yang lain warawa al-Bukhari an Harithah ibni Wahb anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ala ukhbirukum bi ahli nar ala ukhbirukum bi ahli nar kullu utullin jawadin mustakbirin Dalam uh, riwayat Al-Bukhari, Rawa Al-Bukhari, Al-Bukhari meriwayatkan dari Harithah Ibn Wahab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala ukhbirukum bi ahli nar Tidakkah kuberitakan kepada kalian maukah kalian kuberi kabar tentang ahlun nar, penduduk neraka, penghuni neraka. Yaitu kullu utullin jawadin mustakbirin. Ya. Apa maknanya? Al-utul al-ghalidul jafi. Artinya al ghalidu al-jafi Al-utul yakni Orang yang kaku kasar Ini sifat penghuni neraka wal jawaz adalah al mukhtal al dhakham orang yang sombong dan fisiknya besar dan sombong waqila al qasirul batin ya uh, wa batarul haqq radduhu idza ataka wa ghamtun nas ihtiqaruhum wazdirahum Mustakbir orang yang sombong. Jadi kalau begitu maknanya bahwa penghuni neraka adalah setiap orang yang kaku dan kasar atau juga jawab besar dan sombong, mustakbir dan yang sombong secara umum. Jadi kalau begitu ini sifat-sifat calon penghuni neraka. Maka barang siapa yang punya sifat-sifat tersebut berhati-hatilah dan segera bersihkan dirinya dari sifat tersebut. Yang pertama tadi disebutkan al itu jafi al-utul, orang yang kaku dan kasar. Kalau begitu eh, ini yakni uh, suatu sifat yang wajib dijauhkan, ya. Seorang muslim jangan memiliki sifat kaku dan kasar. Seorang muslim eh, disebutkan dalam banyak dalil-dalil mesti memiliki sifat tawadhu ya mesti memiliki sifat kasih sayang ya dan sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat mulia sehingga sifat kaku dan kasar ini ya adalah sifat mereka para penghuni neraka jangan bersifat dengan sifat para penghuni neraka naudzubillah min kemudian yang kedua ini yang terkait dengan bab kita bahwa Kesombongan adalah sifat para penghuni neraka Sombong dengan fisiknya atau sombong dengan hal-hal yang lain Ini adalah sifat-sifat calon penghuni neraka Na'udzubillah mendalik Oleh karenanya uh, Seorang muslim yang ingin keselamatan bagi dirinya Wajib membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela itu Wali Ahmad wa Ibn Hibban Kemudian Hadis berikutnya dalam riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibn Hibban rahimahullah min hadis Abi Sa'id dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Man tawadha'a darajatan rafa'ahu Allah biha darajatan hatta yaj'alahu fi a'la 'illiyyin wa man takabbara 'ala Allah darajatan wada'ahu Allah biha darajatan hatta yaj'alahu fi asfali safilin Artinya man tawadha'a darajah siapa yang melakukan tawadhu satu tingkatan rafa'ahu Allah biha darajah Allah akan mengangkat derajatnya dengan sikap tawadhu'nya satu derajat hatta yaj'alahu fi a'la illiyin sampai nanti Allah Azza wa Jalla akan menempatkannya di surga illiyin yang paling tinggi. Semakin tawadhu diangkat lagi, tawadhu lagi diangkat lagi terus sampai pada tingkatan yang tertinggi dari surga. Wa takabbara 'ala Allah darajah. Siapa yang sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala satu tingkatan. Wada'ahallahu bihadarajah Allah akan uh, turunkan dengan sombongannya satu derajat sampai Allah Azza wa akan menempatkannya di asfal safilin tempat yang paling bawah yakni wallahu alam di neraka yang paling bawah terus semakin sombong turun lagi semakin sombong turun lagi sampai naudzubillah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka yang paling bawah. Nah, ini tentu ancaman yang sangat besar dan ancaman yang sangat mengerikan karena yakni seorang yang punya sifat kesombongan tentunya ya barangkali tiap hari akan apa melakukan kesombongan. Ya, bahkan dalam satu hari bisa berkali-kali akan muncul sifat-sifat sombong tersebut pada dirinya. Nauzubillah min dalik sehingga setiap kali melakukannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang lebih rendah lagi. Walid Tabarani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma rafa'ahu iyyakum bil kibra. Fa innal kibra yakunu fir rajuli wa inna alaihi al-aba'ah ruwatuhu thiqat disebutkan di sini uh, dalam riwayat At-Tabrani ya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu Iyyakum wal kibr. Hati-hati kalian dari sifat sombong. Fa inna al kibra yakunu fir rajul. Sesungguhnya sifat sombong itu yakunu fir rajul bisa jadi ada pada seseorang. Wa inna alaihi al abaah. Ya. Dan sungguh di atasnya atau pada dirinya menjadi abah uh, ya al-aba'ah yakni uh, eh, apa pakaian ya pakaian aba itu yakni semacam jubah dan sejenisnya mungkin wallahu alam maksud beliau sehingga itu menutupi dia atau menjadi apa pakaian dia sifat sombong tersebut. Naudzubillah min kalau sudah seperti itu akhirnya ya uh, dia dipenuhi dengan sifat sombong tersebut sehingga seolah-olah itu menjadi penampilan dia yang selalu tampak pada orang lain ya menjadi pemandangan yang uh, tampak pada dirinya Ikhwan fillah rahimakumullah disebutkan pula dalam banyak hadis tentang hal ini di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Salatatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga golongan manusia. Allah Azza wa Jal tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat kelak. Wala yang duru ilaihim, Allah pun tidak akan melihat mereka wala yuzakkihim dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Ya, diterangkan oleh uh, sebagian ulama bahwa Allah tidak akan bicara dengan mereka dengan pembicaraan yang rahmah. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan menghardik mereka. Dan Allah tidak akan melihat mereka dengan penglihatan rahmah. Tapi Allah akan melihat mereka dengan melihat dengan penglihatan uh, dalam keadaan Allah murka dan marah kepada orang-orang tersebut. Ya. Walahum adabun alim dan untuk mereka siksa yang pedih. Siapa mereka itu? Usyaimitun zanin wa'ailun mustakbir wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Yang pertama adalah usyaimitun zanin Usaimid adalah seorang yang sudah tua Zanin Dan berbuat zina ya. Dan berbuat zina Yang kedua Ailun mustakbir Ail adalah orang yang fakir Miskin Mustakbir lagi sombong Yang ketiga Rajulun ja'alallaha bidha'atah Seorang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah sebagai barang dagangannya. Bagaimana itu? La yashtari illa biyaminih. Tidak membeli kecuali dengan sumpah. Wala yabi' illa Tidak menjual kecuali dengan sumpah. Ya. Ini golongan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman berat. Ya. Yang pertama disebutkan seorang yang tua dan berzina. Ini lebih berat daripada anak muda yang berzina. Dua-duanya berdosa besar, tapi yang tua ini lebih besar. Kenapa? Karena sesungguhnya dorongan untuk melakukan zina lebih ringan dibanding yang muda. Namun demikian dia tetap berbuat zina. Maka hukumannya lebih besar. Begitu pula ailun mustakbir, orang yang fakir lagi sombong. Lebih berat daripada yang kaya dan sombong. Karena apa yang mau dipakai sombong kalau dia fakir? Ya. Bagaimana kalau dia kaya? Lebih sombong lagi. Fakir saja dia sombong apalagi kaya. Nah, lebih berat. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang Nabi sebutkan bahwa dia menjadikan nama Allah sebagai barang dagangannya. Mau beli dengan sumpah-sumpah, ya, mau menjual juga dengan sumpah. Menyebut nama Allah, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala ya dengan mudahnya dia bersumpah dengan nama Allah demi kepentingan hanya sebatas pada jual beli. Nauzubillah min dzalik. Jadi uh, yang terkait dengan pembahasan kita adalah <clears throat> sifat sombong tadi. Ternyata kesombongan juga berkelas-kelas ya. Orang yang fakir dan sombong uh, lebih berat daripada kaya dan sombong. Di dalam hadis Qudsi Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang sifat sombong ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma qadzaftuhu finnar. Rawahu Abu Dawud. Nabi bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, <clears throat> Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kibriya kesombongan itu selendangku dan kebesaran itu sarungku. Siapa yang naza'ani wahidan min huma yakni berusaha menarik salah satu dari keduanya qadhaftuhu finnar aku akan melemparkannya dalam neraka jadi memang inilah hukuman bagi para pemilik sifat sombong. Nauzubillah min dalik. Oleh karenanya ini merupakan suatu uh, sifat yang sebagai seorang muslim wajib betul-betul membersihkan dirinya dari sifat sombong ini. Sifat yang sangat berbahaya. Dia suatu sifat yang akan berakibat sangat buruk sekali. Bahkan sampai kepada menyeret kepada kekafiran. Ya, lihatlah kisah bagaimana iblis. Kenapa sampai dia kafir? Ya, kenapa sampai dia kafir? Karena sifat sombong ini. Disebutkan seperti yang Allah uh, sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam dan ingatlah ketika kami mengatakan ya kepada para malaikat usjudu li Adam sujudlah kalian kepada Adam. Nah, sujud di sini bukan sujud ibadah, bukan sama sekali, bukan ibadah kepada Nabi Adam, ya. Usjudu li Adam, Allah perintahkan begitu sebagai penghormatan. Fasajadu, maka para malaikat sujud karena Allah perintahkan. Illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Aba wastakbar, dia menolak dan sombong. Wa kana minal kafirin dan dia tergolong makhluk yang kafir. Ya. Dia tidak mau menuruti perintah Allah karena sombongnya terhadap siapa? Nabi Adam. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Merendahkan Nabi Adam. Kemudian dia menolak perintah Allah karena itu. Dia dinilai sebagai orang atau sebagai makhluk yang kafir karena itu. Dia mengatakan, Asjudu liman khalaqta tina. Apakah saya mesti sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan daripada tanah? Dia pun mengatakan ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Dia merasa lebih tinggi Padahal kata para ulama, tanah lebih baik daripada api. Sifat-sifat tanah lebih bagus daripada api. Seandainya pun ia lebih baik, tetap nggak boleh merendahkan yang lain. Nah, apalagi tidak seperti itu. Yang jelas bahwa dia merasa lebih baik daripada Adam, kemudian sifat sombongnya itu membuatnya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah, aba menolak wastakbar dan sombong maka dia menjadi makhluk yang kafir nah ini bahayanya sifat sombong ya orang-orang kafir musyrik pun disebabkan karena sifat sombong ini akhirnya mereka menolak Islam annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Nah, bahwa mereka kalau diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka sombong. Mereka mengatakan apakah kami mesti meninggalkan sesembahan sesembahan kami demi mengikuti syair majnun, penyair gila. Merendahkan Rasulullah sehingga menolak Islam, merendahkan Rasulullah disebabkan karena merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang Yahudi pun sama. Mereka orang yang sangat tahu tentang Islam. Mereka orang yang sangat paham tentang kebenaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mau menerima Islam Kenapa? Karena sombongnya mereka Ini diantara sebabnya Mereka merasa orang Arab ya Orang orang yang dulu di mata mereka sebagai orang-orang rendahan. Dulu orang-orang yang selalu kembali kepada orang-orang Yahudi. Rujuknya mereka kepada orang-orang Yahudi. Ada masalah konsultasi ke orang Yahudi. Ya. Ternyata justru keluarnya nabi terakhir dari golongan mereka mereka tidak mau mengikuti sombong ya. nah inilah bahayanya sifat sombong dan subhanallah termasuk hal yang sangat mengkhawatirkan dan itu mungkin banyak terjadi di sebagian orang ya tidak mau mengikuti ajaran-ajaran dari ajaran-ajaran Islam karena sombongnya mereka ya, ada ajaran Islam dalam bab oh, jilbab bagi wanita, ada ajaran Islam dalam bab misalnya tata cara berpakaian yang syar'i bagi lelaki atau bagi wanita, ada sunnah-sunnah Nabi yang terkait dengan banyak hal sebagian orang menolak karena sombongnya menganggap itu eh, apa suatu ajaran yang apa tidak relevan dengan apa zaman sekarang atau dianggap itu ajaran yang identik dengan zaman dulu ya tradisi Arab atau karena dia nggak sukanya terhadap sebagian orang dianggap itu yang melakukan orang-orang rendahan ya bukan orang-orang mulia sehingga dia menolak ajaran itu karena sombongnya terhadap sebagian pihak nah ini sangat mengerikan sekali ya bukankah iblis itu nggak mau sujud ya, karena sombongnya terhadap Adam bukan bukan sombong terhadap Allah bukan sombong terhadap perintah Allah dalam arti merendahkan perintah Allah tidak tapi dia merendahkan Adam kemudian menolak perintah Allah itu sangat mengkhawatirkan kalau hal yang seperti itu terjadi di tengah umat ini. Ada orang-orang yang menolak ajaran-ajaran Islam karena sombongnya terhadap pihak-pihak tertentu. Ya ini sangat mengkhawatirkan sekali, ya. Bisa jadi masuk dalam kekafiran atau mendekati kekafiran ini sangat mengkhawatirkan. Perlu ya ditanyakan kepada para ulama dan sebagian ulama bahkan menyebut sebagian para ahli ilm menyebutkan itu jelas kekafiran seperti itu sebagian lagi mengatakan ini sangat mengkhawatirkan yang jelas ya kita mengambil pelajaran penting dari hal ini sifat sombong yang sangat berbahaya sangat dekat dengan kekafiran ya jangan dinilai sifat sombong hanya sebagai suatu sifat akhlaki ya sifat perilaku akhlak hadap ternyata tidak Ternyata sifat kesombongan lebih daripada itu sangat dekat dengan kekafiran. Ya, sangat mengkhawatirkan. Nauzubillah min dzalik. Uh, hal ini juga mengingatkan kita kepada uh, bid'ahnya orang-orang khawarij, ya. Cikal bakal mereka itu ternyata juga orang yang memiliki sifat sombong seperti ini. Ya, ketika Nabi SAW diceritakan tentang seseorang tentang ibadahnya, tentang kebaikannya. Nabi katakan saya nggak kenal dia. Ya, saya nggak tahu siapa dia. Yang kalian sebutkan saya nggak kenal. Ketika mereka menyebutkan ciri-cirinya, ini ciri-cirinya begini, begini, begini, ya Rasulullah. Nabi katakan saya nggak tahu. Nah, subhanallah ternyata di sela-sela perbincangan itu datang orang itu. Nabi katakan dia ya Rasulullah. Nabi katakan ketika orang itu datang, bagaimana ketika kamu datang? Bukankah engkau merasa lebih baik daripada semua yang ada? Iya. Bayangkan. Dia merasa lebih baik daripada semua yang ada. Padahal di situ ada Rasulullah. Seandainya pun tidak ada Rasulullah, itu sudah sifat sombong yang sangat mengerikan. Akhirnya orang itu kemudian lewat, ya, Nabi katakan kepada siapa? E, para sahabatnya. Terutama kepada Abu Bakar Nabi katakan bunuh dia. Kemudian Abu Bakar mencari orang tersebut dan ketika itu didapati dia sedang sholat Abu Bakar mengatakan kami dilarang membunuh orang yang sedang sholat nuhina an qatli al musallin Akhirnya dia pulang kepada Rasulullah, ya Rasulullah dia sedang sholat. Bagaimana saya membunuh dia? Akhirnya Nabi katakan, wahai Umar pergi kamu. Bunuh dia. Beri hukuman hukuman mati, penggal di tempat. Umar radhiyallahu anhu datang, dia sedang sujud. Umar pun mengatakan bagaimana saya membunuh orang yang sedang sujud. Saya akan menghukum mati orang yang sedang sujud. Umar kemudian kembali kepada Rasulullah dan mengatakan ya Rasulullah sedang sujud ya Rasulullah. Nabi katakan, "Wahai Ali, pergi kamu. Kalau kamu dapati, bunuh dia." Ali sudah bertekad. Sementara ketika itu Ali mencari dan pergi ke tempat tersebut, orang itu sudah tidak ada. Nabi katakan, "Seandainya orang itu dibunuh, tidak akan lagi ada perselisihan di umatku ini." Tapi qadar Allah, Allah menetapkan takdirnya dan sudah mesti berlaku takdir tersebut. Nah, lihatlah, kita ambil pelajaran dari orang ini. Ini orang yang menjadi yakni cikal bakal orang-orang khawarij ya. Yakni ulama menyebut kisah ini seputar dalam bab khawarij. Ya, orang-orang yang uh, semacam itu. Ya. Walhasil kita lihat tadi sifat dia dia merasa lebih bagus daripada yang lain, sombong. Ya. Merasa sombong dengan apa yang dia miliki. Jadi <clears throat> kesombongan itu kalau begitu bisa jadi muncul karena kebanggaan dia dengan ibadah yang dia miliki. Dia merasa lebih baik daripada yang lain dengan ibadah yang dia pernah lakukan. Nah, ini kalau begitu menjadi suatu uh, peringatan ya bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin ibadah. Orang sombong bukan sekedar sombong dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan nasabnya, dengan uh, ketokohannya. Tapi bisa juga orang sombong dengan ibadahnya. Ya. Nah, ini harus diwaspadai. Karena sesungguhnya yang namanya kolbu tidak diketahui. Bisa jadi orang itu nampak tidak bernilai, tapi dia punya kedudukan tinggi. Ya, kita mungkin melihat seseorang kelihatannya orang-orang biasa di mata orang, tidak punya nilai mungkin di mata orang, tapi ternyata dia punya nilai tinggi di sisi Allah. Siapa yang tahu? Ya, Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sering kita dengar ketika Nabi menceritakan Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham ya hina mereka hamba dinar, hamba dirham. Nah, ini kan hamba dinar dan dirham ini kalau di penampilan manusia orang-orang yang terpandang ya kan kaya raya. Dan biasanya orang memandang seperti itu. Ya, dipandang kedudukannya karena apa yang dia miliki dari harta benda. Tapi ternyata dia dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang hina ta'isa hina dina kemudian Nabi katakan tuba li abdin akhirin bi'inani farasihi fi sabilillah sungguh beruntung seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya kalau dia diperintahkan menjadi pasukan yang ada di tengah-tengah yang nurut. Uh, kalau diperintahkan menjadi di belakang ya nurut. Kalau minta izin terkadang nggak diberi izin karena dianggap orang nggak bernilai. Nah, tapi Nabi katakan justru orang ini orang yang beruntung. Ya. Orang yang beruntung karena ketakwaan yang dia miliki, iman yang dia miliki dalam pandangan orang tidak bernilai, tapi di sisi Allah punya nilai tinggi. Dalam hadis yang lain juga Nabi sabdakan uh, eh, yakni uh, eh, rubba as'ath aghbar law aqsama 'ala Allah la abarrah atau kama qala sallallahu jadi ada orang yang rambutnya itu kusut, berdebu ya seperti tadi ya dalam perjalanan visabilillah orang kusut berdebu kelihatannya penampilannya nggak meyakinkan ya tapi dia orang yang taat kepada Allah tidak diketahui oleh orang lain lau aksama 'ala Allah la abarrah orang ini kalau sumpah dengan nama Allah pasti Allah akan mengabulkan sumpahnya nah jadi seseorang jangan merasa dirinya lebih baik daripada yang lain ya bisa jadi orang-orang yang dia temui yang nampak seperti biasa saja atau bahkan orang yang rendah ya secara penampilan lahiriah ternyata dia adalah orang yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya memang ya kita harus benar-benar bersihkan diri kita dari sifat-sifat sombong dan bangga diri. Apakah eh, bangga diri dan sombong karena ibadah yang dia miliki atau harta yang dia miliki, kedudukan yang dia miliki, ketokohan yang dia miliki dan yang lain dari hal-hal yang menyebabkan kesombongan. Allahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari sifat-sifat buruk tersebut ya dan menghiasi kita dengan sifat-sifat ahlul jannah sehingga kita menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.